Masih dalam suasana berkabung, baru saja selesai pemakaman mantan Presiden Soeharto. Pagi tadi sebelum meninggalkan rumah duka di Jalan Sendana nomor 8 ada acara atau upacara yang merupakan Chile. ini syirik atau bid'ah begitu. Berobosan. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Memang itu tradisi Jawa meskipun tidak semua orang dari suku Jawa menjalankan seperti itu. Itu banyak didapati di wilayah-wilayah Jawa bagian selatan, bagian utara itu kalaupun ada sangat jarang sekali. Sebelum kita mengetahui apakah itu syirik atau bid'ah atau ada dasarnya kan misalnya dalam agama Islam, kita perlu mengenali dulu apa sebenarnya syirik. Ya. Apa nanti itu termasuk syirik atau tidak? Kita harus tahu syirik itu apa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa syirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq syirik itu adalah kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah adalah menciptakan Nah ini ini definisi syirik yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu keyakinan ya atau kita mempunyai keyakinan bahwa selain Allah itu memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan memiliki kudrah seperti Allah. Nah ini namanya syirik. Itu yang dimaksud dengan antaja'ala lillahi dan kamu menjadikan tandingan bagi Allah. Allah menurunkan hujan misalnya. Bukan hujan buatan, kalau kita kemudian punya keyakinan bahwa yang menurunkan hujan itu misalnya Resi Bima Sakti kumpulan bintang maka itu sudah syirik namanya iya yeah. makanya Rasulullah pernah suatu saat di Hudaybiyah tahun ke-6 Hijri malam-malam hujan lebat besok pagi sholat subuh habis sholat subuh langsung ceramah Rasulullah ceramahnya apa langsung pertanyaan tadi malam apa yang terjadi pada kalian para sahabat langsung menjawab hujan lebat ya Rasulullah Rasul kemudian mengatakan Allah berfirman siapa yang percaya yang meyakini bahwa yang menurunkan hujan itu adalah bintang ini, bintang itu, maka dia berarti beriman terhadap bintang-bintang itu dan kafir terhadap diri saya. Kata Allah dalam sebuah hadis suci yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang meyakini bahwa yang menurunkan hujan itu adalah aku kata Allah maka dia beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang ini contoh daripada syirik ya yang pertama tadi orang yang mempunyai keyakinan bahwa bintang ini, bintang itu, bintang lumpu, bintang ini dan sebagainya. Mampu menurunkan hujan dan dialah yang menurunkan maka itu adalah syirik. Nah, keyakinan seperti itu. Nah, ini disebut dengan syirik dalam akidah. Nah, termasuk misalnya orang punya keyakinan bahwa batu ini bisa memberikan rezeki ya memberikan rezeki misalnya memberi rezeki batu ini ya memberikan ya kemanfaatan dan kemudaratan dan sebagainya hasil keyakinan bahwa selain Allah memiliki kemampuan seperti Allah itu disebut syirik. Ini namanya syirik dalam akidah. Ada lagi syirik yang kedua yaitu syirik dalam ibadah. Syirik di dalam ibadah. Para ulama mendefinisikan syirik dalam ibadah adalah ibadat li Kita beribadah bukan karena menaati perintah Allah, tapi karena faktor-faktor lain. Nah, itu syirik juga. Itu syirik di dalam ibadah. Makanya riak itu termasuk syirik sebenarnya. Rasulullah mengatakan riak itu termasuk syirik meskipun disebut sebagai Syirik kecil, baik kecil kalau ngubuk-ngubuk jadi besar juga. Maka ketika kita beribadah bukan karena termotivasi untuk menjalankan perintah Allah. Karena biar dipilih misalnya ketika pilkada, nah, begitu. Itu syirik kan seperti itu. Kita pergi haji misalnya bukan karena memenuhi perintah Allah, karena faktor-faktor lain. Maka itu juga termasuk syirik. Ini namanya syirik fil ibadah. Ya. Bapak-bapak dan ibu. Nah, kembali kepada terobosan tadi. Ya. Apakah termasuk syirik itu? Karena kita bisa jawab. Jadi kalau yang melakukan perbuatan menganggap yang di atasnya itu, ya bapaknya itu sebagai Tuhan ya kiri. Ya. Tapi menurut tradisi Jawa, biar kita tahu apa itu maksudnya proposal. Salah satu maknanya adalah anak cucu harus tetap menjunjung keluhuran orang tua meskipun orang tua itu sudah meninggal. Maka berobosan ini adalah simbol bahwa orang tua tetap di atas kita, tetap luhur. Ya. Kadang-kadang ada orang, anak yang mau hormat pada orang tua ketika orang tua masih hidup menghormati orang tua, meluhurkan orang tua ketika orang tua masih hidup. Orang tuanya mati kemudian nggak lagi menghormati, nggak lagi menyunjung keluhuran orang tua. Nah, itu tidak dibenarkan menurut ajaran Islam. Apalagi kalau dalam masih hidup sudah sudah melecehkan orang tua dan itu ada. itu urusan orang tua ada. Baik ketika orang tua masih hidup maupun orang tua sudah meninggal. Itu yang disebut dengan birrul walidain. Nah, ada cerita menarik. Sayyidina Abdullah bin Umar putra dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu Waktu pergi dari Medina ke Mekah naik kota, ya karena saat itu nggak ada kendaraan lain kecuali onta. Tiba-tiba di jalan ada seorang badui yang lewat ketemu di jalan Abdullah bin Umar kemudian turun Abdullah bin Umar bukan sendirian ada katakanlah yang mendampingi banyak Abdullah bin Umar kemudian turun serban dia kemudian dibuka diberikan pada orang ini supaya dipakai Abdullah bin Umar kemudian menyuruh orang itu supaya naik unta Abdullah bin Umar kemudian berjalan kaki para Sayyidina tidak bin Umar kaget heran ini ada apa orang batu ini dimuliakan sedemikian rupa oleh Abdullah bin Umar ya tentu belum, belum berani bertanya karena orang yang bersangkutan masih ada di situ setelah dalam keadaan yang tidak ada orang itu ya para pendamping Abdullah bin Umar bertanya itu tadi siapa? Anda sampai menghormati orang sedemikian rupa. Anda naik onta, Anda turun. Sorban Anda diberikan kepada dia. Kemudian dia disuruh naik ke atas. Dan Anda berjalan kaki. Itu orang itu siapa? Apa jawab Sayyidina Abdullah bin Umar, putra daripada Umar bin Khattab? Orang itu adalah teman bapak saya. Ya, yeah. orang itu adalah teman bapak saya. Maka saya menghormati orang tua saya. Saya pun harus menghormati teman daripada bapak saya. Ya. Ini salah satu contoh bagaimana menghormati orang tua itu bisa di, di, di, disimbolkan dengan simbol-simbol yang lain. Bahkan berbicara tentang simbol, ya. Yeah. sekurang-kurangnya ada dua dalam berdoa Rasulullah SAW menggunakan simbol. Yang pertama, ketika beliau berdoa untuk minta hujan. air hujan yang lezat. Dalam berdoa Rasulullah pertama biasanya berdoa hanya mengangkat tangan di batas bahu ini. Kalau berdoa ya, ini Rasulullah berdoa itu tangan kata Siti Aisyah jamaah baik kafaihi. Jadi dua tapak tangan ini ditempelkan. Itu doa yang dilakukan Rasulullah. Ya, ya jamaah baik ini dua telapak tangan ditempelkan nah lurus ini doa-doa biasa jangan doa kalau begini ah begini brocol itu yang tepat ini doa saja tuh tadi ini sudah simpul ini ya ya kalau kita mau minta sesuatu memang langsung kita, kita terima dengan tangan Ketika kita berdoa seperti ini dengan menempel kedua tangan, ini simbol kita minta kepada Allah. Ya. Kalau minta rahmat, maka kita nah, posisi tangan kita seperti ini. Maka ketika kita minta perlindungan dari Allah, posisi tangannya di mana? Apa ada bahasa Ada. Hadisnya itu. Riwayat di Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena Rasulullah SAW idza ta'awwada apabila Rasulullah itu minta perlindungan dari hal-hal yang buruk hmm? maka ta'awwada ta'awwada ya bidhahir kaffaihi ya begini Intinya kalau kita minta perlindungan dari Allah. Nah, itu hadisnya riwayat Imam Imam Ahmad. Tapi kalau minta diberi rahmat, minta nikmat dengan ya telapak tangan, tangan yang seperti ini. Ya. Nah, ini saja sebetulnya itu merupakan simbol daripada kita minta. Kemudian ada riwayat mengatakan Rasulullah nggak pernah mengangkat tangan ketika berdoa kecuali dalam minta hujan. Nah, ini orang kemudian salah paham. Kalau berdoa, kalau hujan angkat tangan kecuali waktu minta hujan. Enggak, doa biasa begini nggak diangkat tangannya, cuma ditadahkan saja. Tapi kalau doa ada hujan, diangkat ini maksudnya begini. Kalau begini kan nggak angkat tangan ini. Yang begini baru angkat tangan. Ya. Begitu. Rasulullah ketika berdoa minta hujan bukan hanya mengangkat tangan sambil begini. Surbannya pun diputar. Yang kanan jadikan kiri, yang kiri jadikan kanan, yang atas jadikan bawah, yang bawah jadikan atas. Apa itu semuanya? Simbol minta perubahan cuaca, minta perubahan keadaan dari kering menjadi basah, dari tandus menjadi subur. Itu simbol dan Rasulullah mengerjakan. Ini satu contoh ya. Jadi yang pertama doa dengan mengangkat menadakan dua tangan ini sudah simbol. Yang kedua Rasulullah memutar sorbannya yang ketiga, Rasulullah pernah mendoakan Sayyidina Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, saya ini selalu lupa terhadap apa yang saya dengar dari Rasulullah. Apa yang Rasulullah mengatakan? Coba serban kamu digelar. Serbannya digelar. Kemudian Rasulullah mendoakan sudah sekarang tutup serban kamu kayak menutup barang itu sejak saat itu Sayyidina Abu Hurairah tidak pernah lupa sekarang yang menjadi pertanyaan apa nih artinya serban digelar ditutup lagi ini simbol makanya bapak-bapak dan ibu doa itu bisa boleh bahkan sunnah itu disertai dengan simbol-simbol karena Rasulullah mengerjakan minimal tiga kali. Makanya jangan heran ada orang bikin rumah kemudian dipasang padi, kelapa, ya, ya buah pisang, pisang raja dan sebagainya. Ini kalau orang yang tidak tahu langsung akan mengatakan itu syirik. Ya, memang betul kalau dia itu minta pada pisang, minta pada padi, minta pada kelapa, ya, supaya saya diberi rezeki yang banyak, nah itu kita kiri. Sebab itu namanya telah menjadikan ya tandingan bagi selain Allah. Tetapi kalau dia mengatakan ini adalah doa kepada Allah dengan simbol ya mudah-mudahan rumah tangga kami tidak akan kekurangan berat. Dengan kelapa, mudah-mudahan kelapa adalah semuanya bermanfaat. Mudah-mudahan rumah tangga kami semuanya menjadi berguna bagi masyarakat. Dengan pisang raja, raja adalah ya adalah raja. Maka mudah-mudahan keluarga kami menjadi orang yang yang yang dapat ya mengayomi orang-orang yang lain dan sebagainya. Nah kalau seperti itu bukan syirik lagi. Ini bahkan sudah dikatakan sunnah karena Nabi pernah berdoa dengan simbol-simbol. Demikian pula kalau kita lihat orang ya perkawinan ada kelapa, ada pisang, ada padi, ada tebu ya tebunya mesti tebu yang ulung gitu kan nah banyak dalam acara perkawinan itu doa-doa yang disertai dengan simbol-simbol cuma kadang-kadang kita nggak tahu makanya mengatakan wah kalau nggak gitu kualat nah cek coba diterangkan seperti itu Om Rasulullah juga pernah melakukan gitu kan. maka acara berobosan tadi kalau itu sebatas simbol daripada kewajiban anak-anak untuk tetap menjunjung tinggi ya nama baik dan keluhuran orang tua maka tidak ada syirik lagi seperti itu tidak ada syirik lagi tapi kalau kemudian menganggap orang tua ya sebagai Tuhan ya ya tentu itu suatu hal yang syirik namanya itu jadi ya tidak bisa dikatakan langsung seperti ya mungkin sebagian orang memahami atau salah pahami bahwa itu adalah perbuatan syirik. Sama seperti yang pernah saya sampaikan di sini, ada orang membakar batu merah dia menancapkan lidi, di atasnya ditancapkan cabai yang berwarna merah. Ini bisa syirik, tapi bisa tidak syirik, bisa menjadi sunnah. Kalau yang membakar batu merah tadi mengatakan, wahai cabai merah, saya minta kepada kamu supaya apa yang saya bakar menjadi merah. Nah itu sirik, berarti. Itu menjadi sirik. Tapi kalau dia berubah, bukan seperti itu. Ya Allah yang menciptakan cabai ini merah. Wahai Allah yang menciptakan cabai ini merah, merahkanlah batu yang sedang saya bakar. Nah, seperti itu sudah bukan sirik lagi. Itu malah sunnah seperti itu. Makanya kadang-kadang ketidakpahaman gitu dapat menimbulkan penilaian yang lain. Ya. Maka hal-hal seperti ini perlu dipelajari, makanya itu budaya-budaya di masing-masing daerah perlu dipelajari apa maknanya. Nah, baru kita dapat mengetahui apakah itu bertangan dengan agama atau tidak. Baik, Bapak bapak dan Ibu, masih ada waktu, Bang Salim 10 menit, barangkali ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Muhammad, saya saya menyampaikan untuk menangkal karena ayat Quran itu kan sebenarnya bukan makhluk. Kalau ayat Quran, ayat Quran untuk penangkal atau untuk melindungi sesuatu Saya kan sering didengar kalau kita berlindung dari kejahatan makhluk Allah baca kalau sudah berpalang misalnya itu kan padahal yang melindungi bukan, bukan ayatnya Allah juga surah ayat kursi ini jauh dari setan baca ayat kursi yeah. yang menjauhkan setan kan Allah yeah. bukan ayatnya apakah di sini bisa dipakai ayat itu apakah tidak jadi syirik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditugasi oleh Rasulullah untuk menjaga gandum hasil zakat. Tiba-tiba malam-malam ada pencuri datang ngambil gandum itu masukkan ke karung. Begitu mau lari, tangkap oleh Abu Bakar. Tak laporkan kamu kepada Rasulullah. Apa kata si Malik? Abu Hurairah anak saya sudah seminggu tak makan kamu masih beruntung sekali saya minta Mas Abu Hurairah hari ini saja biar anak saya bisa makan karena Abu Hurairah malah seperti itu malingnya dilepaskan oleh Abu Hurairah pagi sholat subuh belum lapor, Rasulullah ditanya oleh eh, Abu Hurairah ditanya langsung oleh Abu Hurairah apa yang kamu lakukan Abu Hurairah terhadap orang yang kamu tangkap tadi malam apa dia ya, beliau ya Rasulullah memang maling ini dia maling tapi dia itu anaknya udah satu minggu gak makan ya Rasulullah jadi kami kasihan saya lepaskan apa kata Rasulullah tunggu nanti malam dia akan datang lagi kaget aku betul malam kedua wah datang lagi nyuri lagi tangkap lagi malam ini kamu nggak bisa lepas saya laporkan kamu kepada Rasulullah ayo dia memelas lagi yang kedua dengan cara yang kedua lepas lagi besok ditanya lagi oleh Rasulullah seperti itu jawabannya kata Rasulullah tunggu nanti malam dia datang lagi malam ketiga datang lagi tangkap lagi oleh Rasulullah hari ini tidak mungkin saya laporkan kamu Rasulullah baik Abu Hurairah saya boleh bicara tentang bicara bicara maukah kamu saya beri amal-amalan saya beri wiridan kakek kedua disebut wiridan semua ini kok saya santri ini kayak ustaz kalau kamu baca kamu akan dijaga oleh Allah dari godaan setan wah mulai kepenak dulu ya, mulai tanya apa itu baca sebelum tidur bacalah ayat ayat kursi nanti kamu akan dilindungi oleh Allah dari godaan setan oh begitu ya kalau gitu kedengaran bulan bulan enak sekali besoknya ditanya oleh Rasulullah apa yang kamu lakukan terhadap orang yang kamu tadi malam apa jawab Rasulullah ternyata malamnya itu ustaz ya. kok kamu tahu dia kasih berita kepada saya apa beritanya saya disuruh baca ayat al eh, kursi tiap malam menjelang tidur katanya nanti Allah akan menjaga saya dari godaan setan. Apa kata Rasulullah? Yang dia berikan itu adalah betul. Yang dia berikan kepada kamu adalah betul, tapi dia itu bohong. Ya, kamu tahu ya, Abu Hurairah, siapa yang datang itu? Tidak tahu ya, saya nggak kenal orang itu dari mana. Itu yang datang itu adalah setan. Ini artinya setan bisa menjelma menjadi sosok manusia. Yang kedua, setan itu bisa menyuruh orang untuk beribadah. Jangan kaget. Ya. Makanya ayo berkali-kali, berkali-kali, hati jangan-jangan suruhan setan itu. Ya. Jadi ibadah yang kemudian niatnya dibelokkan itu, itu ibadah untuk setan, bukan ibadah orang lain. Makanya kirim di situ. Nah ini hadis menunjukkan bahwa kalau orang mau membaca ayat kursi Allah akan menjaga kita dari godaan setan. Ini Nabi menyuruh bagaimana ini disebut syirik. Ya. Ya. Allah akan menjaga kita. Jadi kita jangan misalnya minta dijaga dari selain Allah. Tetap kita baca kul A'udzu birabbil falaq misalnya, tapi dengan keyakinan bahwa kita minta kepada Allah dan Allah akan menjaga kita karena Allah ah, karena kita membaca kul a'udzu birabbil falaq seperti itu. Ada lagi hadis Siapa yang membaca Kul a'udhu birabil falak nah, eh, Sesudah sholat Jumat Sesudah sholat Jumat Dia baca kul a'udhu birabil falak Tujuh kali Kul a'udhu birabil nas Tujuh kali Eh balik Kul Allah dulu ya Kul Allah kemudian falak dan nas Masing-masing tujuh kali Maka Allah akan menjaga dia dari kemungkinan buruk yang terjadi sampai hari Jumat yang akan datang. Itu juga ada hadisnya. Maka baca seperti itu tidak syirik. Asal kita minta kepada Allah begitu. Yeah. Kalau mintanya kepada selain Allah jadi syirik. Ya. Jadi bacaan-bacaan itu tidak apa-apa. Ya, dengan keyakinan kita minta pada Allah. Ada lagi? Siapa yang membaca dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah dalam satu malam maka Allah akan mencukupkan dengan dua ayat itu. Apa yang menyebutkan Ada yang mengatakan seandainya tidak sholat tahajud malam itu maka cukup dengan baca dua ayat itu sudah cukup. Ada yang menafsirkan Allah akan menjaga orang itu dari kemungkinan buruk yang terjadi pada malam itu. Nah, ini juga termasuk yang tadi itu. Jadi jangan kita minta kepada selain Allah. Yeah. Yeah. Nah, membaca itu apa fungsinya? Membaca ayat tadi, ayat itu adalah Allah, kalau Allah itu adalah sifat-sifat Allah. Nah, kita tawasul dalam berdoa dengan sifat-sifat Allah itu boleh tawasul dalam berdoa dengan sifat-sifat Allah dengan amal solehah itu boleh dianjurkan tidak ada perbedaan di antara para ulama yang ada perbedaan tawasul dengan menyebut nama seorang yang Minta pada Allah menyebut Nabi Muhammad. Ada yang tidak mau, ada yang mau. Iya. Tapi kalau kita kembali kepada pengertian syirik apa? Iya. Kita punya keyakinan bahwa selain Allah memiliki kemampuan seperti Allah, maka kita selama kita berdoa kepada Allah, nyebut Nabi Muhammad ya tidak syirik, insya Allah seperti itu. Baik, kita cukupkan sampai sekian, tapi ada catatan tadi untuk imam ya, saya usulkan kalau ada orang meninggal, baik di lingkungan BI maupun di luar BI sebaiknya atau lebih komplitnya kita melakukan salat gaib ya. kalau nggak bisa tiap uh, tiap hari begini kumpulkan nanti Jumat berapa orang sekali itu salat gaib itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Raja Egon Najasyi dari Abyssinia meninggal Rasulullah bersama para sahabat langsung sholat dhaif. Maka sholat dhaif itu adalah salah satu sunnah Nabi. Yang kedua, ya mungkin kita menyaksikan kemarin lewat televisi. Sebaiknya kalau ada orang meninggal, ya langsung dimandikan. Ya, langsung dimandikan. Habis dimandikan, setiap orang datang langsung sholat. Ya. Itu lebih bagus daripada menunda-nunda mandinya cuma datang ya berdoa memang berdoa juga baik tapi kan dengan sholat kan nanti sholat dan berdoa ya maka sebaiknya kalau ada orang meninggal cepat dimandikan cepat dikafani taruh di tempat yang ya kuat. ya kemudian orang yang datang langsung sholat orang datang langsung sholat Sholat jenazah, sholat mayit. Mayit kalau dari tahu di jalan keranda namanya jenazah. Tidak harus di masjid, ya. Tidak harus di masjid. Rasulullah berapa tidak disolat di masjid, tapi di rumah. Masuk dari pintu depan, sholat keluar pintu belakang, terus bergilir terus. Masuk depan, keluar belakang, masuk depan, keluar belakang. Itu lebih bagus daripada tidak disolati. Maka sebanyak-banyaknya orang salat telunjuk. Ya. Ini catatan untuk kita semua dan untuk Masjid Betul Jadi jangan cuma membaca Fatihah saja. Ayo berdiri dulunya sholat baik. Nah, biar kita juga tahu bagaimana sholat Baik Ya. Baik demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.